Niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan yang berupa iman, Islam, taufik dan juga hidayah serta mewenahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan yang kita akan mendapatkan ketenangan yang kita akan mendapatkan naungan dan doa para malaikat sampai-sampai para ikan yang ada di lautan yang kita namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan maka ini merupakan kenikmatan yang teramat sangat agung lebih-lebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala melengkapinya kepada kita dengan ni'matus sunnah Ikhwatal iman Rahimani wa rahimakumullah Melengkapi Pembahasan kita Dua pembahasan yang telah lewat Yaitu mengenai Makarimul akhlak ataupun Al-akhlakul karimah Kita akan menyampaikan Beberapa Keadaan yang ada di sekitar kita Yang ini pantas untuk kita ketahui Dan juga pada Akhirnya kita berharap untuk bisa mengoreksi diri Memperbaiki diri Menuju kepada akhlak yang lebih mulia Ada masalah yang muncul di tengah-tengah Kita Kaum muslimin di mana banyak di antara kaum muslimin yang menyatakan bahwa orang-orang barat Amerika dan Eropanya dan juga di kalangan timur seperti Australia dan juga tempat-tempat yang lain bahwa mereka memiliki akhlak yang lebih mulia. Ini kata sebagian kaum muslimin. Ya, Kata sebagian kaum muslimin bahasanya mereka memiliki akhlak yang lebih mulia Terutama adalah dalam masalah interaksi yang mendatangkan keuntungan materi Seperti dalam masalah teknologi Dalam masalah bisnis ataupun perdagangan dan yang semacamnya di sisi lain kita mendapatkan bahwa di tengah-tengah kita kaum muslimin banyak persen kaum muslimin yang mereka tidak bisa amanah dalam berinteraksi dalam melakukan baik melakukan jual beli dan juga dalam menjalankan akad-akad ataupun perjanjian-perjanjian yang lainnya. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian berkhianat, melakukan pemalsuan, kebohongan dan yang lainnya untuk membungkus kekurangan-kekurangan yang ada di dalam akad-akad atau di dalam jual beli ataupun e, di dalam berinteraksi dengan baik sesama kaum muslimin ataupun lebih luas lagi yaitu kepada orang-orang non-muslim. Apakah benar bahwa peradaban mereka yang maju saat ini dalam masalah teknologi itulah yang kemudian mampu membentuk karakter mereka sehingga memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang telah kita sebutkan di muka tadi. Itu keutamaan khususnya adalah dalam masalah-masalah sekali lagi dalam masalah-masalah yang ada kaitannya dengan keuntungan secara materi. Maka Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjawab dengan satu jawaban yang sangat indah di mana beliau menampilkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dua imam besar dalam ilmu hadis yaitu al-Imamul Bukhari wa Imam Muslim. Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalihim walakinnal bayyinatu walakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Kalaulah setiap orang itu diberikan kebebasan untuk mendakwa niscaya banyak manusia yang kemudian akan mendakwa akan mengaku-aku terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain dan juga boleh jadi manusia akan mengatakan bahwasanya yang telah menumpahkan darah itu bukan mereka atau merekalah yang berhak untuk menumpahkan darah. Ini seandainya setiap manusia itu dibebaskan untuk menyampaikan dakwaannya, dibebaskan untuk mengaku aku, niscaya demikianlah yang akan terjadi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai jawaban atas pertanyaan ataupun atas uh, statement yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin bahwa orang-orang barat itu memiliki akhlak yang lebih mulia. Mereka memiliki makarimul akhlak yang jauh lebih baik dari kaum muslimin. Akan tapi selagi ini kata beliau Fadilatul Syekh bahwa ini adalah dakwaan bahwa ini adalah statement bahwa ini adalah pengakuan yang ghairu sahih yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka justru memiliki akhlak yang rendah. Mereka memiliki budi pekerti yang buruk. Dan ini bisa dibuktikan oleh orang-orang yang sudah pergi langsung ke negara-negara tersebut. Ya, telah pergi ke negara-negara tersebut sehingga tahu seperti apa sih sebetulnya kehidupan yang ada di tengah-tengah mereka. Maka kebaikan yang ada itu saya katakan tadi tidak lebih dari perkara-perkara yang akan menguntungkan mereka secara materi. Adapun kalau kita mau melihat akhlak mereka dengan kacamata keadilan, dan dengan kacamata kebijaksanaan bukan dengan kacamata pengagungan kepada mereka bukan dengan kacamata kekaguman yang berlebihan kepada mereka karena faktor-faktor duniawi seperti majunya mereka dalam masalah teknologi niscaya kita akan bisa menilai menimbang dengan objektif ya dengan benar. Bukan sebagaimana apa yang dikatakan oleh para penyair. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tabdaul masawiyah. Pandangan seseorang terhadap setiap kekurangan dengan keridhaan dengan kerelaan dan kesenangan eh, dengan kesenangan maka ini adalah sebuah celah. Jadi orang itu kalau eh, sudah sangat senang, sudah sangat terido dengan sesuatu, maka terhadap kekurangan apapun yang ada pada sesuatu tadi, maka sesuatu itu akan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ya, akan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Padahal itu adalah aib, padahal itu adalah uh, buruk. Namun karena kesenangan yang sudah luar biasa, kecintaan yang sudah luar biasa, maka akhirnya celah kekurangan pun menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana pandangan yang penuh kebencian, maka seperti apapun kebaikan yang ada di hadapannya, ya, seperti apapun kebaikan yang ada di hadapannya, itu akan bisa menjadi sesuatu yang bernilai keburukan. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullah taala menyatakan telah banyak para syabab, para pemuda yang mereka telah hadir ke negeri-negeri barat dan mereka melihat dengan sesungguhnya tentang keburukan akhlak yang mereka miliki. Bahasanya mereka memiliki akhlak yang sangat-sangat buruk. Akan tapi tatkala mereka memberikan nasihat baik dalam seminar-seminar ataupun dalam eh, acara-acara uh, tertentu yang berkaitan dengan masalah jual beli ataupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan masalah duniawi maka seakan-akan bahasanya mereka ini memiliki akhlak yang sangat mulia akan tapi kenyataannya tidaklah demikian sebetulnya Kalaulah mereka memiliki sifat-sifat ataupun akhlak yang sepertinya bagus dalam masalah-masalah tersebut ini sebetulnya lebih disebabkan karena dengan cara itulah mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan yang berupa materi. Maka dengan kata lain bahasanya sesungguhnya mereka itu adalah ubadul maddah. Mereka itu adalah para penyembah materi, para penyembah harta benda, para penyembah kekayaan dunia. Sementara di sisi yang lain, ketika manusia itu melihat bahwa dalam masalah-masalah keduniaan seperti itu, orang itu jujur, orang itu amanah, ya, orang itu tidak melakukan pemalsuan, pengkhianatan, maka secara langsung manusia akan menilainya oh iya memang mereka memiliki akhlak yang mulia ya, padahal kenyataannya tidaklah demikian hakikat yang ada pada mereka mereka melakukan hal itu semuanya kala, karena apa karena dengan cara itulah mereka akan mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya namun ketika mereka tidak mampu, tidak bisa untuk meraih keuntungan dunia dengan cara yang baik seperti ini, maka apapun cara akan mereka lakukan. Ya, maka kita lihat berapa banyak negara-negara kaum muslimin yang dijajah oleh mereka. Mereka datang tampaknya berpakaian ala militer. Yang kenyataannya di balik baju kemiliterannya mereka adalah para ilmuwan. Seperti di eh, Afrika misalnya Di salah satu tempat Di benua Afrika ini ada satu gurun Yang di tengah-tengah gurun ini ada perbukitan Kemudian datanglah tentara Amerika ke sana Saya katakan bajunya Yang hakikatnya yang ada di dalam baju adalah Mereka para ilmuwan Yang mereka ternyata telah melakukan penelitian bahwasanya di bawah bukit itu ada harta benda yang sangat mahal harganya, emas dan yang lainnya. Maka kemudian mereka beroperasi di tempat tersebut dalam jangka waktu tertentu yang di kemudian hari dilihat ternyata bukit tadi telah tiba-tiba hilang. Nah, apa? Karena ternyata mereka mengambil harta benda yang ada di bawah perbukitan tersebut. Ya ini mereka. Ketika tidak mampu melakukan cara-cara yang baik dalam rangka untuk menguntungkan mereka secara materi maka mereka akan melakukan berbagai macam cara. Dan berapa banyak juga kaum e, negara negara Islam yang telah mereka jajah dan kemudian dikeruk harta kekayaannya dengan cara paksa oleh mereka. Indonesia sendiri ya, kata sejarah 350 tahun dijajah oleh Belanda. Habis itu kemudian datanglah sekutu, ya, ada Inggris, Jerman dan yang lainnya. Ini bukti bahwasanya mereka adalah para penyembah materi yang mereka melakukan Eh, berbagai macam hal dalam rangka supaya mereka mendapatkan keuntungan secara materi. Berbeda dengan kaum muslimin. Kalaulah suatu saat kaum muslimin ini melaksanakan peperangan, maka peperangan yang dilakukan dalam rangka li'ailah ikalimatillah. Dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, bukan dalam rangka untuk meraup keuntungan secara materi. Maka kalau kemudian ada pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan dari kaum muslimin kemudian melakukan peperangan dalam rangka hanya untuk memperoleh materi maka ini perlu dipertanyakan tentang uh, kondisi dan motivasi sebagian kaum muslimin tersebut. Maka tersebar seperti sekarang ini adanya ya ISIS ataupun IS ya. Kalau ISIS itu kan adanya di uh, Suriah dan juga di Irak. Akan tapi kalau IS ini maka tersebar ke seluruh dunia ya IS Islamic States membentuk khilafah Islamiyah. Ya. Mereka yang e, mereka gembur-gemburkan adalah dalam rangka untuk menegakkan khilafah Islamiyah akan tapi hakikatnya mereka ingin merampas harta dengan cara apapun ya. Eh, melakukan perampokan dan yang semacamnya. Waliyadzubillah. Dan yang lebih tepat adalah kita percaya kemudian kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikiina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan orang-orang musyrik maka tempat mereka adalah di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya berkeyakinan bahwa man asdaqu minallahi haditha man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih benar perkataannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak ada. Maka dengan demikian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya keadaan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, maka kita pun sebagai orang yang beriman, kita pun juga harus mengatakan bahasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Bahasanya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan tentunya kita tidak akan pernah sama sekali sebagai seorang yang beriman Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan pernyataan semacam itu kemudian kita berani menentangnya dengan perkataan yang sebaliknya ya dengan perkataan yang sebaliknya karena didasarkan pada indikator-indikator atau bahkan sebagian indikator yang sangat kecil ya didasarkan dengan sebagian indikator yang sangat kecil yang itu hanya berkaitan dengan masalah keduniaan dengan masalah materi semata Tentunya yang lebih tahu tentang hakikat siapakah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikat orang kafir itu seperti apa yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian dalil yang mereka gunakan bahwa kita lihat kaum muslimin di berbagai macam uh, kesempatannya mereka melakukan ya pengkhianatan, melakukan kecurangan, pemalsuan e, dan yang semacamnya dalam dalam masalah-masalah keduniaan, maka sekali lagi bahasanya ini bukan karena agamanya yang memerintahkan seperti itu. Bukanlah Islam yang mengajarkan seperti itu akan tapi ini semata-mata karena ya, karena orang Islam itu sendiri yang berbuat keburukan kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain dengan melanggar syariat Islam. Ya, dengan melanggar syariat Islam. Berbeda dengan orang kafir, memang kaidah dasarnya, kaidah dasarnya orang kafir itu adalah buruk. Karena agama mereka agama yang telah tercampur antara al-haq dengan batil. Berbeda dengan ajaran Islam. Di mana ajaran Islam adalah ajaran yang hak. Kalau kemudian muncul ya, muncul keburukan-keburukan yang berasal dari pribadi-pribadi muslim maka itu adalah karena kekurangan muslim itu sendiri dan tidak sama sekali menggambarkan kekurangan agamanya ya kekurangan agama Islam itu sendiri sama sekali tidaklah demikian Nah oleh karena itu beliau mengajak kepada kita semuanya kaum muslimin agar Eh, kita tidak kemudian terlalu terpukau dengan orang-orang barat karena permasalahan-permasalahan seperti ini yang sebetulnya kalaupun mereka melakukan perkara yang bau apa yang sepertinya bagus di hadapan kita itu adalah sebagaimana pepatah kita ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Mereka melakukan perkara yang sepertinya bagus seperti itu karena mereka menginginkan apa? Itu menginginkan adanya materi supaya mereka Eh, mendapatkan materi yang lebih banyak lagi dengan cara mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Namun demikian bukan berarti kita membenarkan. Nah, bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang eh, melakukan pemalsuan ya, terhadap satu produk misalnya, kemudian suka berkhianat, tidak amanah, melakukan kedustaan dan yang semacamnya bukan berarti kemudian kita e, apa namanya membenarkan ya perbuatan mereka tidak tidak sama sekali. Akan tapi kita hanya ingin mengatakan bahwa Islam bersih, Islam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya beragama Islam. Oleh karena itu kemudian beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau bertanya kepada kita semuanya, ayyuhuma afdalu? Rajulun nakisuddin ma husni khuluqih am rajulun qaribul kamali fil iltizami bis syara' ma su'i khuluqihi? Wa ma'ilatu dzalika bi qauli sallallahu alaihi wasallam dhahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah. Manakah yang lebih afdol? Yang lebih utama? Seseorang yang secara agama keilmuannya kurang, komitmennya dengan ibadah juga kurang ataupun dengan kata lain akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang sempurna. Banyak kekurangan di sana sini. Namun di sisi lain memiliki akhlak yang mulia dengan sesama. Dengan orang yang secara pengamalan agama ataupun akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ibadah, dalam masalah komitmennya sepertinya bagus. Namun akhlaknya dengan sama itu sangat buruk. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Dan apa hubungan ya hubungannya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda hilangnya seluruh kebaikan dunia dan akhirat itu dengan hilangnya akhlak yang mulia. Artinya ketika seorang itu tidak memiliki akhlak yang mulia maka akan hilanglah dari dirinya kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Bahasanya orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang terbaik di antara mereka ya akhlaknya. Maka jawab beliau bahasanya tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan agama seorang ya, hakikat kesempurnaan agama seorang itu adalah diwujudkan dengan sempurnanya akhlak. Ya. Seulang bahasanya hakikat kesempurnaan agama seseorang itu adalah diwujudkan dengan kesempurnaan akhlaknya. Ya, hal ini didasarkan pada hadis tadi yang telah kita sampaikan akmalul mu'minina imana ahsanhum khuluqa. Orang yang paling sempurna dari kalangan orang yang beriman keimanannya Ya, orang yang paling sempurna keimannya dari, dari kalangan orang yang beriman adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan kita tahu, kita tahu definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang apa itu iman. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata beliau, al-imanu bid'un wasab'una syu'batan. Bahasanya keimanan itu mempunyai 70 sekian cabang. Dalam redaksi yang lain dikatakan situna syu'batan. Mempunyai 60 e, sekian cabang. Dan kemudian Rasulullah mentafsirkan di antaranya a'laha yang tertinggi di antaranya adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka ini la, la ilaha illallah Ucapan la ilaha illallah ini merupakan cabang-cabang keimanan dan bahkan cabang yang tertinggi Kenapa? Karena dengan ucapan la ilaha illallah ini seorang akan dianggap sebagai seorang muslim Wadanaha dan yang terendahnya adalah imatatul adha'ani tarik Menyingkirkan setiap gangguan dari tengah jalan Jangan sampai kemudian saudara kita kaum muslimin ya, mendapatkan kecelakaan dengan sebab kita tidak menyingkirkan gangguan tersebut dari tengah jalan. Dan kemudian kita tahu ya menyingkirkan sesuatu dari tengah jalan ini berupa perbuatan zahir, perbuatan eh, anggota tubuh kita. Kita kemudian merunduk, kemudian kita menjulurkan tangan kita, mengambil sesuatu dari tengah jalan dan kemudian kita singkirkan. Ini perbuatan anggota tubuh kita. Dan kemudian yang terakhir beliau mengatakan wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Dan rasa malu itu adanya di dalam hati. Adanya di dalam hati. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan keimanan itu ya perbuatan lisan, perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Maka orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, dan tadi kita sudah tahu orang yang baik keimanannya adalah orang yang terbaik uh, ucapannya, anggu, uh, perbuatan anggota tubuhnya dan perbuatan hatinya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, ya oleh karena itu, kalaulah ada seorang yang kita lihat komitmennya untuk beribadah misalnya itu sangat tinggi. Salat jamaah, masya Allah rajin. Haji sudah dilakukan, umroh boleh jadi tiap tahun. Akan tapi kalau kemudian memiliki akhlak yang buruk terhadap sama, ya ini menunjukkan bahwasanya wallahu taala alam berarti agamanya sebetulnya masih ada kekurangan. Tanpa seudon kita akan mengatakan boleh jadi ada niatan-niatan tertentu di dalam dirinya. Mengapa? Dia melakukan hal-hal tersebut. Boleh jadi niatnya masih kurang bersih. Di dalam dia melakukan haji ataupun umrah dan yang ibadah yang lainnya ini mungkin ada masih tercampur dengan e, motivasi-motivasi keduniaan. Masih tercampur dengan motivasi-motivasi keduniaan. Wallahu taala alam. Oleh karena itu seandainya seseorang itu memang betul-betul memiliki agama yang bagus, betul-betul memiliki akhlak mulia yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya pasti akan memiliki akhlak yang mulia kepada sesama makhluk. Sampai-sampai beliau mengatakan, maka tidak tidak masuk akal eh, tidak masuk akal saya kata beliau kalau ada orang yang sepertinya komitmen agamanya, ibadahnya bagus akan tapi akhlaknya buruk. Ya. Satu hal yang tidak mestinya tidak terjadi kata beliau rahimahullahu taala. Ya, oleh karena itu sekali lagi kalau kemudian kita masih memiliki dan kita memang masih memiliki ya, bukan kalau dan kita memang masih memiliki kekurangan-kekurangan akhlak di sana sini. Oleh karena itu marilah kita Eh, terus berusaha berupaya untuk meningkatkannya sebagai usaha untuk sinkronisasi antara keseriusan kita di dalam beribadah kepada Allah, komitmen kita di dalam beragama eh, dengan akhlak dengan akhlak kita supaya lebih sinkron ya. Dan dalam rangka untuk saling membantu antara lahir dan batin kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup pembahasan kita terkait dengan masalah makarimul akhlak tentunya kurang lengkap ya, tentunya kurang lengkap kalau tidak kita sampaikan sebagian contoh-contoh yang konkret yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang dahulu telah kita sampaikan hadis riwayat Imam Baihaqi yang beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya hanya saja aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan ternyata betul bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung beliau di dalam Al-Qur'an yang ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah SAW telah sukses memberikan contoh yang sempurna kepada umatnya berkaitan dengan masalah al-akhlakul karimah. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qalam, ya, surat Al-Qalam ayat yang keempat berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, ya akhlak yang sangat agung. Hal ini bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam Al-Qur'an dan bahkan kita hendak menyaksikan komentar dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihi ajmain kepada beliau. Satu di antaranya adalah bagaimanakah komentar istri beliau yang paling beliau cintai setelah istri pertamanya meninggal yaitu Khadijah meninggal, maka ini adalah istri yang paling beliau cintai yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika Hisham bin Hakim bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Hisham bin Hakim bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'ajabat kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala menjawab kana khuluquhu al-Qur'an. Ya bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad hadis yang sahih. Betapa agungnya seseorang yang menghiasi dirinya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam seluruh sisi kehidupannya maka beliau SAW senantiasa merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran sampai-sampai kemudian istri beliau sendiri mengatakan adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berupa Al-Quran. Ya, seperti Al-Quran berjalan dalam masalah dirinya sebagai utusan Allah, sebagai seorang rasul, dia telah menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam masalah perannya sebagai seorang pemimpin, dia telah menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam perannya sebagai seorang suami, dia telah menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam perannya sebagai seorang bapak, maka dia pun telah menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Dalam penerapannya sebagai seorang eh, yang kaya, maka dia pun telah mengijawantahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Demikian sebaliknya ketika dirinya dalam satu saat menjadi orang miskin pun telah mencontohkan kepada kita bagaimanakah ya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan orang-orang miskin. Allah Akbar. Maka seluruhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri toladan Terdapat contoh yang sangat baik Bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan pertemuannya dengan yaumul akhir Dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kebaikan yang hendak kita cari Maka ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Saya ingin mengajak eh, ikhwatal sekalian, ikhwatal iman sekalian untuk uh, apa namanya mengembara sedikit. Ya. Bayangan kita mengembara sedikit, jauh terbang, menengok ke belakang pada masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat muamalah beliau kepada anak kecil, ya, muamalah beliau kepada anak kecil. Suatu ketika Ada anak kecil Namanya adalah Abu Umair ya, Anak kecil namanya Abu Umair Maka kita bisa mengambil pelajaran Yang satu di antara pelajaran bahasanya Seseorang boleh berkunyah ya, Seseorang boleh berkunyah Dengan kata-kata abu ataupun umu Padahal dirinya belum punya anak atau bahkan dirinya nikah pun belum. Ya. Jangan-jangan ya. punya anak, nikah pun belum. Namun demikian seorang boleh berkunyah. Ini ada anak kecil, ada anak masih kecil namanya Abu Umar Nah ceritanya Abu Umar ini memiliki seekor burung kecil ya Layaknya mungkin seperti burung pipit ataupun yang semacamnya ya. Burung kecil ya Semisal burung usfur yaitu burung pipit. Nah, burung pipit ini mati. Burung pipit ini mati. Maka alangkah bersedihnya Abu Umair. Dia elus-elus, dia kelihatan sangat bersedih ya, sangat iba kepada burung yang mati. Maka ketika Rasulullah SAW melihat anak kecil yang sangat bersedih dengan kematian burung peliharaannya maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Ya Aba Umair Ma fa'alan nugair Wahai Abu Umair Apa yang terjadi Apa yang dilakukan oleh Nugair Jadi burung kecilnya namanya Nugair ya. Apa yang dilakukan oleh Nugair Padahal Rasulullah tahu Ya kalau burung itu sebenarnya telah mati namun beliau tidak ingin uh, menambahkan rasa sedih kepada anak kecil. Berbeda kalau misalnya, wah mati atau burungmu. Nah, berbeda. Maka beliau me menyambutnya dengan kata-kata yang indah. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuhair? Ya. Ini satu di antara bentuk sapaan beliau kepada anak kecil. Dan kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Eh, dan yang lainnya bahasanya Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan salam ketika berpapasan dengan atfal, ya, dengan anak-anak kecil. Ketemu dengan anak kecil, maka mengucapkan salam. Ini menunjukkan bahasanya beliau adalah orang yang e, sangat berbuat baik kepada meskipun kepada anak-anak kecil. Kemudian kita coba melihat bagaimana interaksi beliau muamalah beliau kepada orang yang masih jahil ya kepada orang yang masih jahil tersebutlah seorang badui ya tersebutlah seorang badui yaitu Ja'arobiyun babala bil masjid Badui tadi datang ke Masjid Nabawi. Kemudian si Badui ini menyepi dalam artian tidak kemudian bergabung dengan Rasulullah yang sedang berduduk-duduk dengan para sahabatnya. Namun si Badui ini menyepi. Menyepi ke pojok masjid. Hendak apakah e, si Badui ini ke sana? Quran? Baca Quran? atau berzikir. Jawabnya tidak semuanya. Akan tapi babala. Si badu ini ternyata malah kencing di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Maka tentunya para sahabat Rasulullah SAW ketika melihat apa yang dilakukan oleh badu ini sangat-sangat marah. Marah luar biasa. Maka mereka para sahabat membentaknya menghardiknya dengan keras. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melihat ada orang yang masih bodoh semacam itu. Rasulullah SAW justru kemudian melarang para sahabat yang menghardik, yang membentak si badui tadi. Biarkan dan mengatakan biarkan, biarkan dia e, menyelesaikan hajatnya, biarkan. Nah, ketika Ya, ketika si badui tadi usai buang hajatnya itu hajat kecil, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil seember air. Nah, ini yang sekali lagi yang diperintah bukan si badui akan tapi para sahabat. Yang Rasulullah tahu para sahabat adalah mereka orang yang ketika diperintah sami'na wa ta'na. Langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapapun para sahabat ini sedang marah, jengkel dengan si Badui tadi, namun mereka mendengarkan perintah Rasulullah sami'na wa ta'ana dan kemudian mereka mengambil air ya, setimba air. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan siramkanlah. Ya, di bekas kencingnya orang Badui tadi. Maka kita bisa mengambil faedah andikan Rasulullah SAW tidak menghalang-halangi para sahabat yang menghardik, membentak dan mau mengusir si badui tadi kalau ini tidak dilarang oleh Rasulullah ya, dan katanya Rasulullah membiarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat tentunya nanti akan terjadi kejar mengejar. Ya, sementara si badui masih dalam keadaan kencing. Wah, gimana kalau kemudian kejar mengejar tentunya ya najisnya tidak akan terlokalisir. Ya najisnya malah kemudian ke sana-sana. Ya. Dan ini tentunya membersihkannya akan lebih sulit lagi. Nah baru kemudian setelah si Badui tadi usai buang hajatnya Rasulullah memerintahkan pada para sahabatnya untuk e, mengambil air dan menyeramkannya maka takjublah si Badui tadi melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil si Badui tadi dan mengatakan, "Inna hadhil masajida la yasluhu fiha syai'un minal ada awil qadari innama hiya lis-salati wa dzikri wa qiraatil Qur'an." Atau kama qala an alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW kemudian memberikan pengajaran kepada Badui tadi Ketahuilah wahai fulan Bahwa masjid-masjid itu Tidak boleh di dalamnya Dipakai untuk membuang kotoran Ya untuk membuang najis dan bahasanya yang namanya masjid itu adalah tempat yang selayaknya digunakan untuk melakukan sholat, untuk kemudian baca Al-Quran, untuk berzikir. Nah, ketika mendapatkan pengajaran yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam itu, maka spontan ya spontan si badui tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa Muhammadan wa tarham ghairahu. Ya Allah, rahmatilah diriku. Rahmatilah Muhammad namun kau jangan merahmati mereka-mereka itu yaitu para sahabat. Ya, para sahabat itu jangan dirahmati. Ya, ini doanya si Badui. Namun demikian kita tidak boleh kemudian mencontoh dirinya karena dirinya adalah orang yang masih jahil. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita mendoakan orang-orang yang beriman yang meninggal sebelum kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka raufur rahim. Kasus yang lain ya, juga dalam uh, eh, ada mufrad dan juga di dalam riwayat yang lain dikatakan satu ketika Rasulullah SAW baru saja mendapatkan hadiah berupa selendang yang uh, selendang uh, tenunan dari Yaman. Ya, mendapatkan selendang tenunan dari Yaman. Maka ketika itu ada si badui, lagi-lagi badui. Karena sangat ingin memiliki selendang tersebut, beliau kemudian menarik selendang tersebut seraya mengatakan, "Ini untuk saya." Maka ketika itu pun para sahabat sangat marah, ya. Para sahabat sangat marah. Melihat perlakuan si badui eh, yang dalam bahasa kita ya apa ya, kurang diajari ya. Sampai-sampai kemudian membekaslah memerah di leher Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Namun Rasulullah Menoleh Kepada si badui tadi Dengan tersenyum Allah Akbar Ini adalah satu akhlak yang sangat mulia Yang beliau tunjukkan kepada orang-orang yang masih jahil Dan ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Ketika Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa agar berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih wa kula lahu qawlan layyina la'allahu uh, eh, yatadakkaru aw yahsha Berdakwahlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kaulan layyina dengan perkataan yang sangat lembut mudah-mudahan dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka bahkan sebagian para ulama kemudian mengambil faedah Ketika orang itu semakin jahil ya, Maka kita menghadapinya Dengan sifat yang semakin lemah lembut ya, Dengan sifat yang semakin Lemah lembut Oleh karena itu Ini nasihat kepada kita semuanya Para ikhwan dan para ahwat eh, Rahimakumullah Janganlah kemudian kita bersikap kasar Kita bersikap meremehkan Menghinakan orang-orang yang notabene Mereka adalah orang yang Katakanlah orang awam Orang yang belum tahu. Kenapa? Karena mereka memiliki, memiliki hak yang besar kepada kita untuk kita bersikap semakin lemah lembut kepada mereka. Karena mereka melakukan semacam itu karena jahil. Ya. Maka perlu sentuhan lemah lembut untuk melunakkan kebodohan mereka, ya, untuk melunakkan sikap mereka yang didasarkan pada kebodohan. Kemudian saya ingin mengajak ehwas sekalian dan juga para ahwat ya melihat bagaimana indahnya muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang yang berbuat dosa besar. Bukan hanya dosa kecil, dosa sangat besar. Ya. Yaitu ketika datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, ya salah seorang sahabatnya. Dan sahabat tadi sambil tergopoh-gopoh, terengah-engah mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, halaktu." Rasulullah sungguh aku telah binasa Maka heran Rasulullah Ini orang yang masih sehat Bisa apa namanya berkeluh kesah binasa kok Masih hidup Maka Rasulullah kemudian bertanya Apa yang telah membinasakan dirimu Wahai fulan Maka sahabat tadi mengatakan Waqtu ala imro'ati fi Ramadan wa ana sa'imun Wahai Rasulullah Aku mengumpuli istriku Padahal aku sedang berpuasa pada bulan Ramadan Inilah kiranya yang Yang menjadikan diriku binasa Wahai Rasulullah Namun ternyata luar biasa Melihat orang yang berbuat dosa besar semacam itu Rasulullah tidak mencelanya Tidak mengatakan lu inti ini gimana Masa tidak tahu ini bulan Ramadan siang-siang nah, Ataupun perkataan-perkataan yang lain Tidak tidak mencelanya, tidak menghardiknya. Bahkan beliau kemudian mengatakan, "Fahal tajidu ma ta'tiku rukbatan?" Apakah kira-kira uh, Anda memiliki kemampuan untuk membebaskan budak? Qalala, maka sahabat tadi mengatakan tidak. Fal tastati an tasuma syahraini mutatabiyaini? Ya kalau kamu tidak mempunyai budak, apakah kamu bisa ataupun kuat untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut maka sahabat tadi pun mengatakan tidak Rasulullah saya tidak mampu oke kalau begitu fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina apakah kamu mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin maka sahabat tadi mengatakan lah tidak Rasulullah kemudian beliau pun diperintahkan untuk duduk dan kemudian Rasulullah SAW masuk dan tidak berapa lama kemudian Rasulullah pun keluar dengan membawa satu arok tamer. ya satu arok ini diterjemahkan uh, oleh uh, ulama dengan kurang lebih satu arok itu mem memuat 15 sok ya memuat 15 sok dan satu sok itu isinya adalah 60 mut. Nah, afan uh, satu sok itu kira-kira 4 mut sehingga satu arok itu isinya kurang lebih adalah 60 mut Yang berarti 60 mut ini cukup untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin Maka ketika Rasulullah telah keluar dan membawa satu arok berupa kurma ini Rasulullah mengatakan tasodak bihi Ya udah kalau gitu ini kamu bersedekahlah dengan eh, dengan kurma ini Maka sahabat tadi bertanya lagi dengan penuh keheranan Rasulullah ini saya harus sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya Padahal di kota Madinah ini di antara dua pebukitan batu ini tidak ada orang yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun kemudian ketawa dan bahkan digambarkan e, ketawanya beliau sampai kelihatan gigi-gigi geraham beliau. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada dirinya, "Idhab fa'at'imhu ahlaka." Ya udah kalau begitu sekarang kamu pulanglah dan berikanlah Eh, kepada keluarga kepada keluargamu kurma ini. Allah Akbar ini hadisnya sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini merupakan di antara contoh-contoh betapa indahnya uh, akhlak Rasulullah SAW dengan berbagai macam kalangan. Nah, tadi dengan anak kecil, dengan orang yang masih bodoh, dengan orang yang melakukan dosa besar, dan juga beliau adalah orang yang sangat termawan ya, Orang yang sangat dermawan Satu contoh Dari Muhammad Bil'an Munkadir Beliau mengatakan Sami itu Jabir Ibn Abdillah Yakul Aku mendengarkan Jabir bin Abdillah berkata Ma su'ila Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Syai'an qattun Faqala la Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Kata Jabir bin Abdullah, tidaklah Rasulullah SAW itu dimintai apapun. Ya, melain, uh, kemudian beliau mengatakanlah, tidak. Bahkan ketika ada seorang yang meminta kepada Rasulullah SAW, ini hadisnya ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Uh, eh, Rasulullah sedang tidak punya apa-apa. Ini hadisnya e, disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Rasul sudah tidak punya apa-apa. Sementara ada orang meminta agar Rasul memberikan sesuatu. Rasul mengatakan, "Ya, sekarang kamu belilah dengan hutang dengan atas nama diriku." Maka e, Umar menegur Rasulullah, "Ya sudah kalau memang tidak punya, ya sudah biar tidak usah memberi." Maka Rasulullah dengan muka yang agak e, marah kemudian menegur Umar, "Tidak Umar, biarlah dia berhutang atas nama diriku." Ini kedermawanan beliau. Sampai-sampai dalam keadaan tidak punya pun beliau sanggup ya menanggung hutang orang lain dan beliau mengatakan, "Ya udah nanti kalau saya punya sesuatu nanti e, biar saya lunasi hutangmu." Kemudian kalau kita hendak melihat uh, sisi yang lain, masalah tawaduk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini ketawaduan beliau latutruni kama atratin nasara ibna maryam innama anna abdun fakulu abdullahi wa rasuluh janganlah kamu janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyanjung uh, yang berlebih-lebihan kepada Isa anaknya Maryam aku ini hanyalah seorang hamba oleh karena itu katakanlah ya untuk memanggil diriku cukuplah dengan Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Juga bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin diistimewakan e, pada saat beliau menghadiri majelis tidak sebagaimana para pembesar sekarang. Ya kalau mereka e, hadir itu kemudian orang-orang berdiri untuk menyambut untuk menghormati ya, untuk menghormati kehadiran pembesar tersebut. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Lam yakun syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qal, "Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima ya'lamuna min eh, karahiyatihi lidzalika." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, tiada seorang pun yang paling mereka sukai yang paling mereka cintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada masa Rasulullah itu kecintaan mereka yang paling besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih uh, dicintai oleh para sahabat ketimbang Rasulullah. Namun kata Anas, walaupun demikian tingginya kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah ketika Rasulullah kemudian datang ke suatu majelis tidaklah para sahabat itu kemudian berdiri ya untuk menyambutnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai akan e, hal tersebut. Ya, tidak ingin kemudian diistimewakan dengan sambutan-sambutan semacam itu. Kemudian bagaimana juga indahnya akhlak beliau kepada para istri beliau yang beliau katakan dulu kalau nggak salah juga sudah saya sampaikan hadisnya khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli hadis surat Imam uh, Nasai dan yang lainnya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada pasangannya dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW eh, Ibnu Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Ma daraba Rasulullah biyadihi syai'an qattu illa ayujahida fisabilillahi wala daraba khatiman wala imra'atan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau kecuali ketika beliau berada di medan peperangan. Nah, beliau memukul dengan pedangnya. Beliau pun tidak pernah memukul kepada para pembantu beliau ataupun kepada para istri-istri beliau. Sama sekali tidak kemudian memukul mereka. Dan kita juga ingat satu kisah yang sangat indah yang eh, ketika itu terjadi di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pada saat Rasulullah SAW sedang berada di rumah ibunda Aisyah, maka datanglah seorang pembantu dari istrinya yang lain. Ya, wallahu taala karena e, para istri Rasulullah ini seakan-akan terbagi menjadi dua kubu. Yaitu kubunya ibunda Aisyah, di satu siang, lain ada kubunya ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Maka datanglah utusan yaitu seorang pembantu dari istri yang lain kepada Rasulullah yang sedang berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala untuk membawakan uh, makanan. Ketika sang pembantu tadi menyodorkan makanannya kepada Rasulullah SAW, belumlah sampai diambil oleh Rasulullah, langsung sudah di uh, apa namanya, langsung sudah dipukul oleh ibunda Aisyah, sehingga jatuhlah, ya, sehingga jatuhlah makanan bersama tempatnya dan kemudian tempatnya tersebut pecah ya entah mungkin piring ataupun apalah yang jelas kemudian tempat tersebut pecah berantakan. Rasulullah tidak marah sedikit pun dan beliau sambil kemudian memunguti pecahan-pecahan eh, apa namanya tempat makanan tadi berkatalah beliau kepada pembantunya ibumu sedang cemburu. Ya, itulah yang disampaikan eh, tentang keindahan akhlak Rasulullah SAW kepada para istrinya. Ya demikian yang kita baca kepada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya ala kulli hal bersama dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, bersama dengan komitmennya kita dengan dakwah, dengan Islam, maka marilah kita tingkatkan juga uh, akhlakul karimah kita kepada sesama manusia dan juga lebih-lebih lagi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada ini pertanyaan. Terkadang anak ingin sekali berdakwah kepada teman dan keluarga anak yang masih awam, tetapi terkadang muncul rasa takut riak. Apa yang harus anak lakukan Jazakallahu khairan. Eh, amin wa iyaki. Fudail ibnu Ayyad radhiyallahu taala anhu. Man amila amalan li ajlin nasi syirkun. Barang siapa yang beramal satu amalan karena manusia, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa man lam ya'mal li ajli nas dan kalau ada orang yang sebetulnya sudah ingin beramal akan tapi kemudian uh, tidak jadi beramal karena ada manusia, uh, eh, karena manusia, maka dia telah terjerumus ke dalam riya. Dengan demikian maka jawaban untuk anti Saya cukup menukilkan jawaban Fudail Ibn Iyad tadi Maka seorang yang ingin melakukan amal soleh Jadi tidak melakukan karena manusia Berarti ini malah antilah yang telah berbuat riak Ustaz bagaimana cara menyikapi seorang ahwat yang tidak percaya Kalau kita sudah berubah Minta doanya juga Ustadz agar anak istiqomah dalam menuntut ilmu, agama dan dunia Karena anak masih dalam proses perubahan untuk kebaikan Jazakallahu Jazakumullahu khairan Amin wa iyakim Ya kita semuanya sama ya Saya tegaskan kita semuanya sama Kita belum ada yang sempurna dan memang tidak ada yang sempurna Jadi janganlah kemudian kita merasa telah sempurna Kita semuanya sedang dalam proses untuk menuju kepada kebaikan ya. Tidak ada yang lebih sempurna. Oleh karena itu seandainya ada eh, seandainya anti sedang berusaha keras untuk berubah, kemudian ada ahwat tidak percaya, tidak usah kemudian disedihkan. Anti berubah karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Maka ingat perkataan Fudel bin Iyad tadi, kalau kemudian anti berubah karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia berarti ini namanya karena manusia. Dan ini malah bahaya. Akan tapi Bahasanya anti berubah karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kemudian orang lain menilainya anti belum berubah Tidak usah khawatir Tidak usah kemudian bersedih hati Bahkan kemudian tingkatkanlah ya Tingkatkanlah e, perubahan menuju kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Dengan lebih semangat ya. Sekali lagi tidak usah kemudian khawatir Tidak usah kemudian bersedih Ingatlah anti berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan ya, doa kita semua ya untuk kita semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita eh, istiqomah ya, istiqomah di dalam menapaki jalan kebaikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dijelaskan tentang hikmah dari pernikahan Qabil dan Habil? Jika manusia diawali dengan Adam dan Hawa, maka apakah anak-anak mereka kemudian menikah sedarah? Betul. Jadi kita mengetahui bahasanya seluruh syariat Nabi dan Rasul itu sama dalam masalah pokoknya itu dalam masalah tauhid. Semuanya sama, yaitu seluruh Nabi dan Rasul memerintahkan kepada umatnya agar ani abdullah wajatani taghut. Sembahlah oleh kalian semuanya Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tauhid. Namun dalam masalah syara'i itu syatta. Dalam masalah syariat itu bermacam-macam, tidak sama antara syariat yang ada pada satu nabi ataupun rasul dengan syariat yang ada pada nabi dan rasul yang lainnya. Tidak semuanya sama. Kita lihat misalnya syariat pada nabi-nabi yang terdahulu, maka seorang tidak dilarang e, untuk menikah dengan orang yang masih saudara, dengan saudara kandungnya. Kemudian berkembanglah nikah dengan saudara sekandung dilarang tetapi dengan misalnya bibi masih diperbolehkan dan terus berkembang sehingga sampai pada masa Rasulullah kemudian seseorang dilarang untuk menikah dengan mahramnya ya dilarang untuk menikah dengan mahramnya dan bahkan seorang laki-laki diharamkan untuk menikah dengan dua orang perempuan yang sama-sama masih semahrom, ya masih semahrom, seperti kita menikahi seorang perempuan dengan adiknya kita nikahi berdua eh, kita nikahi semuanya sekian maka di, dilarang tidak diperbolehkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya untuk pasrah kepada Allah Mengenai rezeki yang sudah ditetapkan Saya sudah berusaha dan berdoa Namun uh, Saya masih selalu khawatir Apabila tidak bisa mencukupi kehidupan anak-anak saya Bagaimana caranya menghilangkan kekhawatiran saya karena saya selalu berpikir realistis layaknya manusia biasa oh begitu. Akhir. Mungkin nanti eh, perlu membeli bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, yang kemarin barusan dibedah di Masjid Agung Sleman. Satu di antara hadis Rasulullah SAW. Dia beliau mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut nyawa hambanya melainkan setelah mencukupkan ya rezeki yang memang menjadi jatahnya. Jadi ya ibu tidak usah kemudian khawatir nanti tidak akan bisa memberikan makan dan e, mengurus anak-anaknya. Yang mengurus anak-anaknya itu adalah ataupun yang memberikan rezeki kepada anaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ya. Yang penting kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya jadi tidak usah khawatir. Satu ketika salah seorang tabi'i eh, kalau nggak salah namanya Sofyan As-Sauri. Beliau ditanya, "Apa kiranya yang menyebabkan Anda ini selalu berbahagia?" Karena kemudian dia menjawab, "Karena saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan rezeki yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri saya. Oleh karena itu, yang penting kita sebagai eh, apa namanya sebagai manusia ya, untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan rezeki ataupun untuk menyambut yang jelas untuk menyambut rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yang pertama adalah kita hendaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warrazzaqu quwwatil matin. Tiadalah ya aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ya, agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kata Allah, aku tidaklah menginginkan kalian berikan rezeki kepada saya dan saya pun tidak menginginkan kalian memberikan makan kepada saya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Maka dengan mentauhidkan Allah insyaallah jalan rezeki akan terbuka bagi kita semuanya. Dan kemudian kita menjalankan berbagai macam syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya, maka secara umum marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita menyambut rezeki Allah dengan cara yang baik yaitu dengan cara-cara yang halal. Kita berusaha ya apa namanya kita uh, berusaha dengan sungguh-sungguh sebagaimana kata Rasulullah Eh, menceritakan tentang burung lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqukum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitonan seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Kenapa? Karena burung itu pergi pagi hari dan pulang sore hari. Kenapa mereka pergi? Karena mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tawakal. Burung itu kalau udah mencari rezeki seharian pulang ya, pulang, kemudian mereka akan mendistribusikannya kepada siapa yang belum kenyang. Dan peburungan ini kenapa dikatakan tawakal oleh Rasulullah? Karena mereka langsung mendistribusikan habis apa yang ada di dalam perutnya. Dia tidak tidak mikir, pokoknya besok pasti Allah akan berikan rezeki lagi kepada dirinya. Maka dari dari kisah burung ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa marilah kita sambut rezeki Allah dengan cara yang baik. <clears throat> Setelah kita beribadah kepada Allah mentauhidkannya, maka kita secara dohir kita harus ya menjemput rezeki Allah dengan berusaha, dengan berkarya. Jangan kemudian kita hanya duduk manis di rumah. Wallahu taala jika melihat orang yang punya kekurangan misal suka berbicara yang tidak baik lalu kita menghukumi eh, dohir dia akhlaknya kurang baik lalu bagaimana dengan kaidah mencari udur dan diperintahkan untuk eh, tawaduk tidak merasa lebih baik tapi kita bisa menilai seseorang dari dohir bagaimana mengkompromikannya mohon penjelasan nah pertanyaan yang sangat bau eh, yang sangat bagus di satu sisi kita uh, diperintahkan oleh Rasulullah SAW man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi fa dzalika at'aful iman. Siapapun yang melihat kemungkaran maka dia hendaknya mengubahnya dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan lisannya dan kalau tidak bisa maka dengan hatinya itu dengan membenci perbuatan tersebut dan e, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang melakukannya berubah. Ya. Ini di satu sisi. Di satu sisi yang lain kita diperintahkan untuk tawadu. Ya. Maka ketahuilah bahwa dua-duanya ini tidak ada pertentangan. Karena yang namanya tawadu itu tidak kemudian e, harus ditunjukkan dengan membiarkan orang lain melakukan kesalahan. Kalau memang orang lain melakukan kesalahan dan kita mampu untuk untuk menegurnya dengan Eh, dengan dua yang pertama maka tegurlah dengan dua yang pertama. Ya. Dengan kekuatan kita, misalnya salah seorang ibu dia berkuasa dengan anaknya ataupun salah seorang kepala kos misalnya kepala wisma dia berkuasa atas anggota wismanya dan seterusnya maka dia mempunyai kekuatan maka hendaknya dia e, kemudian menegurnya. Kalau tidak kuat dengan kekuasaannya maka dengan e, lisannya ya mungkin dengan tulisan, mungkin dengan lisan ataupun yang semacamnya. Kalau memang itu tidak mampu maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pertentangan ya karena tawadu tidak kemudian identik dengan seseorang itu tidak menegur orang lain. Kalau tawadu itu e, kalau tawadhu itu definisinya demikian berarti Rasulullah adalah orang yang paling tidak menegur orang lain. Padahal Rasulullah kita tahu beliau adalah orang yang paling bersemangat menegur kesalahan orang lain. Wallahu taala alam. Yang terakhir bagaimana berlapang dada dengan saudara muslim kita yang dalam berkata-kata atau perbuatan telah menyakiti kita padahal telah mengaji bagaimana cara mensikapinya. Ini yang terbaik. Yang terbaik sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. E, kalau yang dilakukan tuh sampai kepada kemungkaran maka tadi yang yang saya sampaikan itu bisa dilakukan, ya dengan kekuatan, dengan lisan ataupun dengan doanya. Kalau tidak sampai kepada kemungkaran maka bisa diajak berdiskusi, bermunawwaroh, ya, berdiskusi. Ya. Yang supaya kita tidak terkena tidak apa terlihat ngeklaim ya, tapi kita seakan-akan berdiskusi. Ya, kita mengingatkan tapi dengan cara berdiskusi ataupun yang semacamnya. Wallahu taala alam. mudah-mudahan dengan demikian orang uh, tadi mendapatkan pelajaran ya, orang tadi mendapatkan pelajaran dengan apa yang anti lakukan. Allah taala alam. Ya demikian yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dengan apa yang telah kita sampaikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita eh, mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan meringankan kita untuk melakukan setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita.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 Ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman hafizahullah taala. Semoga ilmu yang beliau sampaikan eh, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahaminya dan di dalam mengamalkannya. Kemudian kami dari pengurus mm, Masjid Pagung Raya akan memberikan sejumlah ya pengumuman eh, bahwasanya kami merasa ini juga termasuk bagian dari pengamalan dari Eh, makarimil akhlak juga yaitu dengan akhlak dengan pengguna jalan. Oleh karena itu <clears throat> kami dari Takmir MPR tidak bosan untuk mengingatkan kepada para jamaah sekalian agar menjaga ketertiban parkirnya sehingga kami memandang seandainya apa tempat parkir yang di sebelah timur palang kuning itu <clears throat> cukuplah diisi dengan uh, satu baris motor saja nampaknya itu lebih memudahkan pengguna jalan dan tidak dan tidak mengambil haknya pengguna jalan. Ya, kami ulangi bagi para jemaah sekalian mohon untuk diperhatikan parkirnya baik untuk kendaraan sendiri maupun kendaraan saudarinya jika mungkin melihat kendaraan yang uh, tidak pada tempat yang sesungguhnya uh, jika ada motor yang mungkin memakan bau jalan maka tugas kita adalah ya mengingatkan saudari kita itu sehingga uh, tidak mengambil haknya pengguna jalan. Ya, kemudian yang kedua uh, barangkali uh, ada anak-anak dan yang lain mungkin bisa diperhatikan kebersihan uh, masjid baik di lantai dua, di tangga maupun di tempat lain di sekitar masjid. Ya, demikian dari kami. Jazakallahu khair.